Dia dakwah dan tilawah. Sahabat dakwah sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki program kajian rutin pagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. 107.7 Almatuk FM Media Dakwah dan Tilawah disiarkan langsung dari Gedung Syam lantai 2 Almatuk Islamic Boarding School Jalan Kadu Dampit KM3 Cisaat Sukabumi. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 26 Sya'ban 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Mei 2019 Masehi 107.7 Almatuk FM mengudara kembali dan menyapa sahabat dakwah sekalian. Insyaallah pada pagi hari ini bersama saya Bagas Fauzi akan menemani sahabat dakwah sekalian dalam program siraman kolbu selama satu jam ke depan. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio kami Al Ustaz Didik Permana yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan materinya dari Alkitab Fikhul Muyassar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Asbahna ala fitr ala fitrat al-Islam. Insyaallah. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Baiklah sahabat Dawah sekalian, mari kita simak dengan sesama pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Didik Gelar Permana Hafizahullah Ta'ala alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura.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 Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia berada di bawah naungan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Al-Ma'tuq FM rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas bab qadaul hajah wa adabuha. Bab yang berkenan dengan adab-adab buang hajat dan hukum-hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Adapun kali ini kita masuki bab yang baru Bab yang keempat Yaitu Fisiwaki wa sunanil fitrah bab yang berkenaan dengan hukum siwak atau hal-hal yang berkenaan dengan siwak wa sunanil fitrah yaitu perkara-perkara yang termasuk dari perkara fitrah ya adapun mungkin pagi ini kita akan membahas tentang masalah siwak saja Wafihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Namun sebelum kita memahami permasalahan-permasalahan tersebut, ada baiknya kita mengenal apa yang dimaksud dengan siwak. Berkata Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala As-siwaku huwa isti'amalu udin Au nahwihi fil asnani awil luthah siwak adalah penggunaan ud. Ud itu adalah batang kayu. Atau lebih tepatnya dikatakan sebagai akar kayu. Ya, biasanya itu dari karu, kayu arok, ya, pohon arok. Au atau yang semisalnya ya kita pergunakan suatu media baik itu dari kayu maupun yang semisalnya fil asnani awil untuk membersihkan gigi dan gusi li izalati ma ya'luqu bihima minal at'imati warwaih tujuan dari siwak adalah untuk membersihkan apa yang menempel pada gigi atau gusi dari makanan atau hal-hal yang lain yang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ya. Dan di sini Syekh menyebutkan judul dari bab adalah Fisiwak wa Sunanil Fitrah tentang masalah siwak dan sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang sifatnya fitrah. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat atau jalan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ashrun minal fitrah, sepuluh perkara yang termasuk dari fitrah. Ya, yang pertama adalah qasus syarib, mencukur kumis. Ini termasuk perkara yang perkara yang disunahkan bagi laki-laki dicukur kumisnya wa i'fa'ul lihya dan memelihara jenggot memanjangkan jenggot ini merupakan perkara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya, bahkan beliau adalah orang yang jenggotnya lebat demikian juga para sahabat ya, seperti Ali bin Abi Thalib itu seorang yang jenggotnya luar biasa lebat wasiwak. Kemudian yang ketiga adalah siwak. Ini juga perkara yang disunahkan, bagian daripada fitrah. Wal istinshaq bil ma. Demikian juga orang membersihkan ya hidungnya ketika wudu dengan air. Wa qassul adfar dan memotong kuku. Ini termasuk yang disunahkan. Oleh karenanya seorang muslim itu hendaknya kukunya tidak panjang ya. Wa kemudian menyela-nyelai jari mencuci jarinya kemudian yang ketujuh full ibad yaitu mencabut bulu ketiak ini yang sunnah adapun kalau di ya dipotong atau di kurut juga ini perkara yang baik namun lebih cocok dengan sunnah yaitu dicabut wahal anah dan mencukur bulu kemaluan wantiqasul ma kemudian yang kesembilan beristinja dengan air dan yang terakhir al-khitan yaitu seorang melakukan khitan. Dan di dalam riwayat Muslim dari jalan Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan al-fitratu khams. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan fitrah itu ada lima. Yang pertama adalah al-khitan, berkhitan. Wal istihdad, kemudian mencukur bulu kemaluan wa taqlimul adhafir atau taqlimul adzfar mencukur atau memotong kuku wa natful ibd mencabut bulu ketiak wa syarib dan mencukur kumis ini perkara-perkara yang disunahkan dan itu merupakan bagian daripada fitrah Kemudian apa yang dimaksud dengan al-fitrah? Maka yang rajih wallahu taala alam yang dimaksud dengan al-fitrah adalah al-Islam itu sendiri. Jadi maksudnya perkara-perkara ini merupakan bagian daripada agama Islam. Kenapa kita tafsirkan al-fitrah dengan al Islam? Ada beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1296. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah Maksudnya adalah dalam kondisi Islam Fa'abawahu yuhawidanihi Au yunasiranihi Au Maka kedua orang tuanya lah Yang menjadikan dia sebagai Yahudi Atau Nasrani atau Majusi ya, Jadi hukum asal dari seorang itu Ketika terlahir dia akan terlahir dalam kondisi Islam namun orang tuanya lah yang menjadikan dia membelok dari fitrahnya sehingga menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Demikian juga hadis Al-Bara bin Azib. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika engkau hendak tidur, telah sampai ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti engkau hendak sholat. Thumma taji ala syaqsyiqikal aiman. Kemudian tidurlah di bagian tubuh sebelah kananmu. Ini termasuk perkara yang disunahkan. Wakul kemudian ucapkanlah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik ya. wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik dan seterusnya Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada beliau setelah itu Nabi SAW mengatakan fa'in mutta mutta alal fitrah kalau engkau meninggal dalam kondisi seperti ini sebelum tidur wudhu dulu kemudian dia mempraktekkan sunnah untuk tidur di sisi kanan kemudian dia berdoa dengan doa ini kalau seandainya engkau meninggal engkau meninggal dalam kondisi fitrah ini maksud adalah Islam itu sendiri hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 17848 ya maka ini maksud dengan fitrah di dalam hadis-hadis tersebut adalah Islam itu sendiri. maka di antara fitrah itu adalah as Di antara perkara yang disunahkan dan itu merupakan bagian daripada Islam adalah as Dan siwak ini disebutkan oleh Syekh Soleh itu kita mempergunakan batang kayu atau lebih tepatnya akar kayu ya untuk membersihkan mulut kita. Au nahwihi atau yang semisalnya. Misalkan kalau di zaman kita kita menggunakan gosok gigi atau sikat gigi ya. Maka ini juga insyaallah taala itu secara zahir bagian daripada pemraktekan sunnah ketika seorang bersihkan mulutnya dengan pasta uh, sikat gigi maka dia telah mendapatkan bagian dari pengamalannya terhadap sunnah ya, terhadap petunjuk Rasulullah saw karena memang tujuan dari siwak itu adalah untuk membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan Demikian juga untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Dan ini bisa dicapai oleh sikat gigi juga. Namun tentu para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih baik adalah jika menggunakan kayu arok. Jika menggunakan kayu arok, kayu yang biasa dipergunakan untuk bersiwak. Ya. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Al-mas'alatul ula Permasalahan yang pertama hukmuhu yang berkenaan dengan hukum siwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Beliau mengatakan siwak itu disunahkan di setiap waktu. Hatta saim Lau tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik. Bahkan orang yang sedang saum jika dia bersiwak ketika dia saum maka tidak mengapa. Sawa'un kana awwalan nahar aw akhirah. Baik itu di awal hari, di pagi hari atau di akhirnya, di sore hari. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا karena Nabi SAW menganjurkan siwak ini secara mutlak, tidak ditentukan waktunya. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar. Nabi SAW tidak mentakhidnya, tidak mengikatnya dengan satu waktu. Tidak, secara mutlak. Haythu qala sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW telah bersabda as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirab siwak itu merupakan sesuatu yang membersihkan mulut dan sebab mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Maka ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala. Dikarenakan di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, apakah siwak itu dimakruhkan bagi yang berpuasa atau tidak? Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur. Pendapat yang telah disebutkan bahwasanya siwak itu tidak dimakruhkan di setiap waktu. Seseorang itu disunahkan bersiwak di setiap waktu. Nah, berdasarkan hadis yang barusan kita sebutkan. Demikian juga Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalaulah tidak karena aku mengkhawatirkan hal ini akan memberatkan umatku, tentu akan aku perintahkan siwak ini setiap mereka hendak sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya siwak itu disunahkan setiap waktu, bahkan bagi orang yang berpuasa, bahkan ketika di akhir hari. Karena Nabi SAW memerintahkan atau menginginkan untuk memerintahkan siwak ini di setiap hendak sholat. Dan di antara waktu sholat ada yang di akhir di akhir hari seperti sholat asar. Demikian juga ya bahkan sholat maghrib itu ketika masih hari yang baru. Maka tentu hal ini menunjukkan bahwasanya siwak itu disunahkan di setiap waktu. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan Laula an asyqa ala ummati La amartuhum biswaki ma'a kulli wudu Kalaulah tidak karena khawatir memberatkan umatku Niscaya akan aku perintahkan siwak ini Setiap dia berwudu Setiap seorang muslim berwudu ya, Maka ini umum Kapan saja berlaku disunahkannya siwak. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya siwak itu makruh bagi orang yang berpuasa setelah lewat zawal, setelah melewati waktu zuhur. Dan ini merupakan pendapat Al-Hanabilah, madhab Imam Ahmad, wa Syafi'iyah, demikian juga madhab Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rohuya demikian juga pendapatnya Ishaq bin Rohuya eh, dan pendapat Mujahid mereka mengatakan bahwasanya siwak itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ketika sudah lewat waktu zuhur. Apa yang mereka jadikan dalil dalam permasalahan ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Al Baihaqi dari jalan Ali bin Abi Thalib secara marfu Nabi SAW mengatakan Iza sumtum fastaku bil wadat wala tastaku bil ashi jika kalian berpuasa maka siwaklah di pagi hari di awal hari wala tastaku bil ashi dan jangan kalian bersiwak di akhir hari hadis ini diriwayatkan Imam Al bayhaqi namun Sayangnya hadis ini sanadnya dhaif. Didhaifkan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Imam Ad-Daruqutni, demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini sanadnya dhaif sehingga tidak bisa kita jadikan landasan di dalam beragama. Ya, terutama yang sifatnya amalan seperti ini. Maka ya kita disunahkan melakukan siwak kapan saja tanpa dibatasi waktu ya. Kemudian permasalahan yang kedua, kapan ditekankan kita melaksanakan siwak? Ditekankan kita melaksanakan siwak itu di beberapa waktu. Yang pertama ketika kita hendak wudhu Sebagaimana tadi telah disebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu kalaulah bukan karena hal ini khawatir memberatkan umatku niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudu ya ini yang pertama kemudian yang kedua adalah ketika seseorang terbangun dari tidur tentunya ketika seorang terbangun dari tidur itu aroma mulutnya berubah maka ketika itu ditekankan seorang untuk membersihkan mulutnya. Wa 'inda taghyiri raihatil fam. Kemudian yang ketiga ketika aroma mulut sudah berubah walaupun dia belum tidur. Nah, ketika itu juga disunahkan bahkan ditekankan dia untuk bersiwak. Wa 'inda qira'atil Qur'an. Demikian juga ketika seorang hendak membaca Al-Qur'an wa inda salah dan ketika dia hendak salat. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah." Kalaulah bukan dikarenakan khawatir hal ini memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk ya bersiwak setiap hendak salat. Wa 'inda dukhulil masjid. Demikian juga ketika hendak mas masuk masjid. Wal manzil. Demikian juga ketika hendak masuk rumah. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika masuk rumah. Maka Aisyah menjelaskan maksudnya beliau ketika masuk rumah itu dimulai dengan mengucapkan salam, kemudian ya sebelumnya beliau telah bersiwak. Ya, sebelumnya beliau telah bersiwak. Dan tentu hal ini ya menjadikan seorang lebih dicintai oleh keluarganya. Ketika bertemu dengan keluarganya, ya kondisi aroma mulutnya itu baik. Li hadithil Miqdam bin Shuraih an abihi Qal sa'altu aisyata Qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Qalat bisiwak. hal itu berdasarkan hadis Al-Miqdam bin Shuraih dari jalan bapaknya bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah tentang dengan hal apakah Nabi SAW memulai masuk rumah. Maka Aisyah menjawab dengan siwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala wa ta'akkadu kadzalika 'inda tulis sukut. Demikian juga disunahkan ketika lama diam, tidak berbicara. Ya, tentunya ketika seorang lama diam itu aroma mulut akan berubah. Wasatfratil asnan ketika gigi mulai menguning. Lil ahaditsis sabiqah berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat. وكان رسول الله SAW إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك Demikian juga Nabi SAW itu kalau bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat memulai dengan ya membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis ini riwayat Bukhari di dalam bab siwak Wal muslim ma'murun 'indal ibadati wa taqarrubi ila Allah an yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wat taharah. Dan seorang muslim itu dianjurkan ketika hendak melaksanakan satu ibadah itu berada dalam kondisi sebaik-baiknya, berada dalam kondisi yang terbaik. Kebersihannya, kerapihannya, kemudian aromanya itu dianjurkan untuk berada dalam kondisi yang terbaik. Ya, Kemudian permasalahan yang ketiga, bima yakun dengan apa kita bersiwak? Tadi sudah disinggung yaitu dengan siwak yang terbuat dari tumbuhan. Ini yang lebih utama. Ya. Bi'udin rutabin la yatafattat dengan akar tumbuhan yang tidak ya mudah hancur. Wala yajrahul fam Demikian juga sifat yang kedua Itu tidak melukai mulut. Yang pertama tidak mudah hancur, yang kedua tidak melukai mulut. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi arak Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa bersiwak dengan batang kayu arok atau akar arok. Ya. Entah kalau di Indonesia ini namanya apa arok. Ya, Ya, Allah alam ya. Tapi ini biasanya didatangkan dari Timur Tengah. Ya, bahkan kalau sudah sampai ke Indonesia itu terkadang menjadi mahal, terkadang menjadi mahal. Ya. Dibungkus dengan wadah dari ya, lux seperti itu mahal harganya. Ini yang sunnah, ini yang utama. Kita bersiwak dengan menggunakan akar kayu arok, ya, sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. an yumna Dan Syekh di sini mengatakan boleh juga seorang bersiwak dengan tangannya, boleh. Baik dengan tangan kanannya maupun tangan kirinya. Dengan tangan kanannya karena ini merupakan kebaikan. Dengan kirinya kalau dia niatkan untuk membersihkan fal amru fi hadza wasi' perkaranya ini luas mau pakai uh, akar arok atau pakai tangan boleh demikian juga pakai sikat gigi tentu hal ini tentu lebih diperbolehkan lagi fa in lam yakun 'indahu 'ud yastaku bi halal wudu ajza'ahu tasawwuq bi usbu'ihi kama Ali bin Abi Thalib fi sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang tidak memiliki akar kayu siwak, boleh dia membersihkan mulutnya dengan jarinya. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ya ketika beliau menjelaskan tentang sifat wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersiwak dengan tangannya. Ya, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian permasalahan yang keempat, apa sih faedah dari kita bersiwak? Siwak itu faedahnya sangat banyak. Siwak itu faedahnya sangat banyak. Yang paling utama yaitu sebagaimana dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan itu ada dua faedahnya. Yang pertama adalah membersihkan mulut. Nabi SAW mengatakan asiwaku matharatun lil fami marudatun lil rob. Siwak itu merupakan sebab bersihnya mulut seorang dan mendapatkan keriduan dari Robnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, Ahmad, Nasai dan disahkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Maka ini faedah yang terbesar mensucikan mulut ketika dia di dunia dan keriduan dari Allah swt ketika dia di hari akhirat. Maka tentunya hal ini ya hendaknya seorang muslim itu senantiasa menjaga sunnah ini. Jangan sampai dia melewati hari-harinya tanpa ada siwak. Ya, maka jangan sampai seorang itu mengharamkan dirinya dari pahala yang besar ini dikarenakan kemalasan dia. Ya. kalau bisa kita cari kayu siwak itu. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa kita menggunakan sikat gigi atau kita menggunakan jari kita. Karena Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk menjaga siwak ini Bahkan beliau itu kalau tidaklah khawatir hal itu akan diwajibkan Tentu beliau akan perintahkan bersiwak ini setiap hendak sholat dan setiap berwudu ya. Demikian juga di antara faedah yang lain Ketika seorang bersiwak terutama dengan siwak akar kayu arok Di antara faedahnya akan menguatkan gigi Demikian juga akan menguatkan gusi ya. Dan akan memperindah suara Kemudian diantara fedahnya juga akan menjadikan seorang hamba itu lebih bersemangat ya. Ini jika seorang melakukan siwak dengan kayu arok Dan diantara hal-hal ini juga bisa dicapai oleh ketika seorang bersiwak dengan pasta gigi atau sikat gigi dan pasta gigi. Namun tentunya ketika seorang berpuasa hendaknya berhati-hati ketika dia membersihkan mulutnya dengan pasta gigi. Adapun kalau hanya menggunakan sikat gigi saja tidak masalah. Namun kalau ditambahkan dengan pasta gigi, maka para ulama mengatakan bagi orang yang saum hendaknya berhati-hati jangan sampai ada yang masuk ke dalam mulutnya. Itu wallahu alam mengenai perkara siwak ini. Masih ada sisa waktu, mungkin saya ingin ya memberikan bekal sedikit ya tentang hal yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Sekitar empat hari lagi Insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka apa sajakah yang hendaknya kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan? Ya, Insya Allah saya akan ringkas saja secara ringkas. Ya, persiapan kita menuju bulan Ramadan. Yang pertama adalah yang hendaknya kita persiapkan ketika menghadapi bulan Ramadan adalah perbanyaklah doa. Perbanyak doa ya, agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting agar kita diberikan kesehatan selama bulan Ramadan. Karena betapa banyak manusia yang masuk ke bulan Ramadan namun tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Atau masuk ke bulan Ramadan namun dalam kondisi sakit. Maka perbanyaklah doa. Ya. Kemudian ya, di antara doa yang dianjurkan di antaranya adalah doa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Ya. Nabi SAW pernah mengambil tangan Mu'ad kemudian berkata, Inilah uhibbuk ya muad, Sungguhnya aku mencintai muad. Maka muad pun menjawab bahwa Ana uhibbuka ya Rasulullah Demikian aku juga mencintai Muhammad ya Rasulullah Maka Nabi SAW mengatakan Fala tada antakula fi kulli salatin Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai Rabbku Ya Nabi SAW mengatakan, jangan kau tinggalkan setiap hendak sholat untuk mengatakan Robbi ini, wahai Robku, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu. Hadis ini riwayat Imam Nasai. Dan doa ini disunahkan diucapkan di sepanjang waktu, terutama ketika ya di akhir sholat maka perbanyaklah doa ketika kita hendak masuk ke bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dengan kita bergembira menyambut Ramadan. Karena berbeda antara orang yang bergembira masuk ke bulan Ramadan dengan orang yang biasa-biasa saja bahkan dia merasa terbebani ketika masuk ke bulan Ramadan. Tentu akan berbeda hasilnya. Dari segi keikhlasannya, dari segi semangatnya dalam beribadah, tentu jelas akan berbeda. Ya, dan bagaimana kita tidak berbahagia karena Nabi SAW itu telah bersabda Atakum Ramadan Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Syahrun Mubarak ya, Bulan yang penuh Keberkahan ya. Yuftahu Abwabul Jannah Di bulan Ramadan Ya tuftahu fihi abwabul jannah atau sebelumnya Nabi SAW mengatakan iftar radallahu alaikum siyamahu. Allah SWT mewajibkan bagi kalian siam di bulan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah SWT. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan ini pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan akan luasnya ampunan Allah SWT. wa taala. fihi syayatin dan akan diikat setan-setan. Dalam riwayat lain, marodatul jin itu setan-setan dari kalangan jin. Bahkan setan-setan yang tingkatannya besar, tingkatannya tinggi. Adapun setan-setan tingkatan bawah itu masih dibebaskan berdasarkan riwayat itu maka sungguh merugi orang yang berada di bulan Ramadan masih kalah oleh setan kelas 3 ya itu masih kalah bagaimana jika dia berada di bulan-bulan selain bulan Ramadan ya fihi lailatun khairun min alfi syahr di bulan itu terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan maksudnya ketika seorang beribadah di malam itu pahalanya seperti ibadah selama seribu bulan sekitar 83 tahun 4 bulan man hurima khairaha faqad hurim yang barang siapa terhindar dari kebaikan ini maka sunnah dia telah diharamkan dari kebaikan yang banyak hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dan sungguh ketika seorang mendapatkan Ramadan itu kenikmatan yang luar biasa perhatikan hadis ini Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih bahwasanya Tolha bin Ubaidillah suatu ketika bertemu dengan dua orang yang baru datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dua orang itu mengumumkan keislamannya. Kemudian dua orang ini ya tinggal bersama Tolha beberapa waktu. Yang mana yang satu ini diperhatikan oleh Talha bin Ubaidillah, yang satu ibadahnya luar biasa. Adapun yang satu ibadahnya biasa-biasa saja. Maka yang satu ini dia tidak lama kemudian meninggal dalam kondisi mati syahid. Ibadahnya luar biasa, meninggal dalam mati syahid. Adapun orang yang kedua itu ibadahnya biasa saja, dan dia meninggal satu tahun setelah orang yang pertama ini. Satu tahun setelah orang yang pertama ini. Maka kejadian ini menjadikan Tolha sedih. Suatu ketika dia melihat mimpi. Mimpi tiba-tiba berada tiba-tiba dia berada di depan pintu surga dan dia bersama dengan dua orang ini. Kemudian ada orang yang keluar dari dalam surga dan menjemput orang yang ibadahnya biasa-biasa. Dijemput dahulu masuk ke dalam surga, kemudian tidak lama kemudian keluar menjemput orang yang kedua yang mati syahid dan ibadahnya luar biasa. Adapun dikatakan kepada Tolha, ya fa inna kalam yakni laka ba'd sesungguhnya belum saatnya engkau masuk surga sekarang karena memang Talha itu belum masuk atau belum meninggal ya maka mimpi yang membuat janggal Talha ini diceritakan kepada para sahabat kok bisa ya orang yang ibadahnya biasa masuk surga lebih dulu sementara orang yang ibadahnya luar biasa dan dia mati dalam kondisi mati syahid itu masuk surganya belakangan maka mimpi ini tersebar di kalangan para sahabat dan diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW tidak mengingkari mimpi ini. Ketika ada mimpi yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, ini berarti bukan mimpi biasa. Ini mimpi yang disepakati oleh syariat. Maka para sahabat masih heran, ini kok bisa seperti ini? Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Min ayi kata ajabun. Dari hal apa kalian heran? Ya. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rojulaini ijtihadan." Wahai Rasulullah, sungguhnya yang satu ini ibadahnya luar biasa. Tsummastushhid, kemudian dia mati dalam kondisi mati syahid. Adapun yang terakhir ini, ini ibadahnya biasa. Wadakhala al-akhir wadakhala hadzal akhir al-jannah qablahu. Tapi yang ibadahnya biasa ini kok masuk surga sebelum orang yang ibadahnya luar biasa ini? Maka Nabi SAW menjawab, Alaisa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua ini sudah hidup lebih lama satu tahun? Maka para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wa adraka Ramadan fasam. Kemudian dia mendapatkan lagi bulan Ramadan dan berpuasa. Subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa. Ketika seorang mendapatkan lagi bulan Ramadan, ini keutamaan yang luar biasa. Bukankah orang itu mendapatkan lagi bulan Ramadan dan dia berpuasa? Wasalla kada wa kada min sajdatin fisana. Kemudian dia sujud sekian dan sekian selama satu tahun itu melaksanakan sholat. Maka para sahabat menjawab bala benar wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab, "Fama bainahuma ab'ada mimma baina samai wal ard." Sungguh antara keduanya kedudukannya itu jauh sekali seperti langit dan bumi. Subhanallah. Maka ini nikmat yang luar biasa ketika seorang memasuki bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu hendaknya kita perbaiki kondisi hati kita. Dan sungguh para salaf mengatakan ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala sadaqatin bi kathrati siyamin wala salatin wala sadaqah. Sungguh Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mendahului kalian dikarenakan banyaknya salatnya atau puasanya atau sedekahnya. Walakin fi syai'in waqara fi qalbihi akan tapi dikarenakan sesuatu yang bercokol di hatinya, sesuatu yang menancap di hatinya. Maka hendaknya kita perbaiki amalan hati kita ketika menghadapi bulan Ramadan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya hendaknya kita perbaiki tauhid kita. Dan ini yang menjadikan amalan kita diterima. Jangan sampai ketika dia masuk hendak masuk bulan Ramadan dia pergi ke kuburan, kemudian dia minta minta kepada kuburan, Kemudian dia berjanji bahwasanya kalau saya menyelesaikan Ramadan saya akan kembali lagi ke sini ya sambil dia bernadar subhanallah. Ini sebelum dia beramal dia batalkan dulu amalannya. Dia batalkan dulu amalannya kemudian dia beramal, kemudian nanti setelah beramal dia batalkan lagi amalan subhanallah. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga hendaknya kita perhatikan keikhlasan kita. Dan sungguh yang namanya keikhlasan ini menyelamatkan seorang dari berbagai macam keburukan. Mungkin ada seorang yang mengatakan kok saya itu sangat sulit sekali dari terlepas diri dari yang namanya kemaksiatan. Maka jawabannya perhatikan keikhlasan. Perhatikan keikhlasan. Bagaimana Rasulullah SAW ya itu orang yang sangat memperhatikan keikhlasan. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Itu disemat, diselamatkan dari ujian yang luar biasa berat. Digoda oleh seorang wanita yang cantik, berkedudukan. Wanita itu yang menggoda sudah berada di ruangan yang tertutup, dikatakan kepadanya, "Ayah, silahkan Kemudian Nabi Yusuf dalam kondisi bersafar yang mana ketika orang bersafar itu keimanan menurun. Atau ya, ketika dia berbuat keburukan itu tidak akan mencoreng nama keluarga. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf dalam kondisi muda. Tentu orang muda itu ya, syahwatnya lebih tinggi. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berhasil melewati ujian-ujian tersebut dengan selamat. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah satu, yaitu keikhlasan beliau. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu kana min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami menghindarkan Nabi Yusuf itu dari keburukan dan kekejian. Apa sebabnya? Innahu kana min aidab yang badinal mukhlasin dikarenakan dia seorang hamba yang ikhlas. Demikian juga setan itu beroptimis untuk mampu menyesatkan seluruh manusia kecuali dari satu golongan saja. Itu orang-orang yang ikhlas. Setan mengatakan sebagaimana Allah SWT menukilkan perkataan dia di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Allah swt wa berfirman, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi wa la ajma'in." Berkata syaitan, berkata iblis, "Wahai Robku. Dikarenakan engkau telah menyesatkanku Subhanallah Kita lihat Iblis ketika bersalah tidak menyadarkan kesalahan kepada dirinya Namun disadarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan bentuk buruknya adab iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala La uzayyinanna lahum fil ardi Sungguh saya akan hiasi perbuatan kemaksiatan di permukaan bumi wala ugwiyannahum ajma'in dan saya akan sesatkan seluruh manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali satu saja itu orang-orang hambamu yang ikhlas dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu perbanyaklah istighfar ketika menghadapi bulan Ramadan perbanyaklah istighfar sungguh di antara faedah istighfar adalah seorang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Mungkin seorang ketika di bulan selain bulan Ramadan itu biasa pekerjaannya biasa-biasa saja. Namun ketika masuk bulan Ramadan tiba-tiba pekerjaannya jadi banyak. Ya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perbanyaklah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ketiga, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana." dan meminta ampunlah kepada Rob kalian dan bertobatlah kepadanya yumati'akum mata'an hasana niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik tentunya kehidupan yang baik ini sangat kita perlukan di bulan Ramadan dan hendaknya yang berada di pikiran kita yang dimaksud dengan kehidupan baik itu adalah kehidupan yang di bawah atau penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena ketika seorang mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikanlah kepada kami dunia yang baik. Itu hendaknya yang berada di pikirannya yang pertama adalah agar dia menjadi hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara faedah istighfar adalah agar seorang itu kuat berada di bulan Ramadan. Ya. Agar dia itu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-52, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Katakanlah wahai Hud kepada kaummu atau Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah, kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dipenuhi dengan keberkahan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum dan Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang telah kalian miliki. Ini faedah daripada istighfar. Itu agar kita diberikan kekuatan Allah SWT terutama nanti ketika kita menghadapi bulan Ramadan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini memberikan manfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang menjadi pembela bagi kita di hari kiamat dan bukan menjadi ilmu yang menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat dakwah sekalian, tetaplah di ruang dengar Anda di 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian kita pada pagi hari ini dari Al-Ustaz Kelar Permana Hafizahullah Ta'ala yang telah membahas hukum hukum dari siwak dan perkara-perkara fitrah. Dan ada beberapa poin yang insya Allah Anda sampaikan dari apa yang telah beliau sampaikan. Di antaranya adalah tujuan bersiwak adalah untuk membersihkan mulut dari kotoran yang menyebabkan bau mulut. Bersiwak itu membersihkan mulut dan menyebabkan keridoan di sisi Allah. Siwak ini terbuat dari kayu akar kayu arok Siwak ini menguatkan gigi, menjaga gusi dan memerdukan suara. Dan ada beberapa nasihat yang tadi beliau sampaikan untuk kesiapan kita menghadapi bulan Ramadan yaitu agar selalu berdoa meminta kesehatan, kemaslahatan bagi dari diri ini agar siap secara sempurna menghadapi bulan Ramadan, memperbaiki kondisi hati dan memperbanyak istighfar. Baiklah sahabat sahabat sekalian, Akhirnya kita berada di penghujung acara, semoga kita dapat mengambil manfaat dari pemaparan kajian kita kali ini. Saya Bagas Wazi Pasha undur diri dari ruang dengar Anda sampai berjumpa kembali pada program yang sama. Jazakumullahu khairan katsira. Stay tune terus at 107.7 Almatuk F